بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فالحمد لله puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Jalla wa ala yang nikmat dengan nikmat hidayah kesehatan dan kesempatan darinya kita sama-sama telah melaksanakan sebuah ibadah yang mulia yang kita yakini bahwa ibadah tersebut Allah wajibkan kepada segenap umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kaum lelaki yaitu salat maghrib secara berjamaah bersama kaum muslimin maka ini merupakan nikmat dan anugerah dari Allah Jalla wa ala yang patutnya kita bergembira dengannya Allah berfirman qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون Katakanlah dengan keutamaan yang Allah berikan kepada mereka. Keutamaan agama, dininya, dan rahmatnya. Fabidzalika falyafrahu. Hendaknya mereka bergembira dengannya. Dan itu semua lebih baik dari seluruh pembendaraan dunia, seluruh dunia yang dikumpulkan oleh manusia ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tersanjung sajikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi yang telah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu "Mathali wa مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تفلتون من يديه Sesungguhnya permisalan perumpamaan antara aku dan kalian itu seperti seorang lelaki yang menghidupkan api di malam hari. Tatkala api yang dia hidupkan tersebut sudah mulai menyala-nyala, maka datanglah di sana hewan-hewan kecil seperti belalang mendekat dari api tersebut. Maka orang tersebut pun berusaha untuk menyelamatkan hewan-hewan kecil tersebut dari api yang telah menyala itu. Maka demikianlah aku. akhirum bihujazikum. Aku pegang erat-erat kalian agar tidak terseret ke dalam neraka Allah Jalla wa ala wa antum tuflituna min yadai tetapi kalian dengan sengajanya melepaskan peganganku agar kalian tidak terseret ke dalam neraka sehingga semua dari umatnya yang masuk ke dalam neraka Allah Jalla wa ala, semua mereka adalah orang-orang yang telah jelas kepada mereka kebenaran yang telah jelas kepada mereka dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanil kiram, jamaah sedang jamaah salat maghrib dan insya Insya Allah taala ibu bapa saudara dan saudari yang saya cintai dan hormati rahimani wa rahimakumullah merupakan sunnatullah ketetapan yang Allah tetapkan kepada hamba-hambanya bahwa tidak akan ada yang namanya perubahan dari suatu kondisi kepada kondisi yang lebih baik bila tidak ada upaya dan usaha dari hamba tersebut. Allah telah berfirman di dalam beberapa ayat al quran al Karim. Di antaranya Allah berfirman di dalam surat Ar-Ra'd, "Inna Allah lam yakun mughayyiran Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengubah kondisi suatu kaum sehingga mereka sendiri mendiri berusaha untuk merubahnya. Ini merupakan sebuah berita dan ketetapan dari Allah Jalla wa'ala. Seorang hamba tidak akan mungkin berubah dari suatu kondisi yang jelek kepada kondisi yang lebih baik, baik dari sisi agama maupun duniawiyah, melainkan dengan adanya upaya dan usaha setelah itu baru Allah memberikan taufiknya kepadanya. Oleh karena itu di dalam beberapa ah, ayat Al-Qur'an Karim di antaranya Allah berfirman wajahidu fillahi haqqa jihadih. Bersungguh-sungguhlah kalian melawan hawa nafsu hawa nafsu kalian untuk menjalankan agama Allah Jalla wa'ala ala yang sesungguhnya. Dan Allah Jalla wa'ala telah berjanji bahwa orang-orang yang mereka berusaha dan berupaya untuk menjadi hamba-hamba Allah yang baik, hamba-hamba Allah Jalla wa ala yang berada di atas garis yang lurus, Allah jamin hidayah buat mereka. Di dalam ayat yang terakhir dari surat Al-Ankabut, Allah Jalla wa ala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allah la ma'al muhsinin." Dan mereka orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami bersungguh-sungguh di dalam mencari kebenaran, bersungguh-sungguh di dalam merubah kondisi yang buruk kepada kondisi yang lebih baik. Lanahdiyannahum subulana. Maka pasti kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Wa Allah lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah Jalla itu akan menolong bersama orang-orang yang melakukan kebaikan. Allah akan menolong mereka dan Allah akan menjaga mereka sebagaimana merupakan sunnatullah kepada mereka hamba-hambanya yang meninggalkan sebuah petunjuk Allah setelah datang kepadanya di mana Allah akan menutup pintu hati mereka sehingga mereka tidak lagi memandang kemungkaran itu sebuah kemungkaran dan tidak lagi menganggap sebuah perkara yang ma'ruf sebagai hal yang ma'ruf dikarenakan Allah telah butakan pintu mata hati mereka sehingga mereka semakin berpaling dan semakin jauh dari agama Allah. Allah berfirman di dalam surat Fussilat, "Wa amma Tsamud fahadainahum fastahabbu al-'ama 'ala al-huda." Adapun kaum Samud, maka telah kami terangkan kepada mereka jalan kami yang sesungguhnya melalui nabi yang telah diutus kepada mereka. Telah kami tunjukkan kepada mereka petunjuk kami, hidayah kami. Fastahabbul 'ama, tetapi mereka tetap lebih memilih kebutaan. Mereka menolak hidayah Allah yang dibawa oleh Rasul tersebut sehingga Allah butakan pintu hati mereka sehingga Allah, Allah gelapkan pandangan yang dapat mengajak mereka mengantar mereka kepada jalan yang baik yang dapat menyampaikan mereka kepada Allah Jalla wa Di dalam surat An-Nisa Allah Jalla wa berfirman, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at nasira. Barang siapa yang mengambil menempuh sebuah jalan yang berbeda dengan jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengikuti jalan yang telah ditelusuri oleh para sahabatnya setelah penjelasan setelah hidayah itu datang kepadanya maka kami akan palingkan dia kemanapun dia berpaling kemudian kami akan memasukkannya ke dalam neraka jahanam dan jahanam itu sebaik-baik seburuk-buruk tempat kembali di dalam surat az-zukhruf Allah jalla wa ala berfirman wa man yu'rid an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarib wa innahum وإنهم ليضلونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون Sesungguhnya barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah dalam keadaan dia sudah tahu, tetap berpaling. Nuqayyidh lahu syaitanan fahuwa lahu qarin maka kami akan menjadikan syaitan itu adalah teman yang selalu menyertainya. Bisikan-bisikan yang menyambangi hatinya selalu bisikan-bisikan buruk, Selalu bisikan-bisikan jelek kepada jalan-jalan yang Allah murkai karena syaitan yang sudah menguasainya dan malaikat Allah telah meninggalkannya. Wa innahum layudhillunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Sesungguhnya syaitan itu akan menyesatkan mereka dari jalan Allah dalam keadaan mereka menyangka bahwa mereka berada di atas hidayah. Meninggalkan hidayah, meninggalkan sebuah kebenaran yang telah diketahui. Demikianlah ancaman dari Allah. Apakah sebabnya dikarenakan dunia yang ingin dia cari? Apakah yang bentuknya harta? Apakah yang bentuknya itu jabatan, ketokohan, popularitas dan yang semisalnya? Maka itulah ancaman Allah kepada mereka. Maka berikut ini akan saya bacakan sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya pada nomor 1360 dan Al-Imam Muslim pada nomor 24. Sebuah kisah yang menunjukkan begitu bahayanya. Seorang hamba itu menunda-nunda kebaikan yang telah dia ketahui. Hanya dikarenakan hanya dikarenakan dunia yang ingin dia raih. Pertimbangannya hanyalah popularitas, hanyalah ketokohan, hanyalah jabatan. Sehingga dia mati di atas kekufuran, meninggalkan Islam yang telah dia ketahui merupakan agama yang sesungguhnya. Agama yang satu-satunya diterima oleh Allah Jalla wa'ala Diriwayatkan oleh Al-Imam bukhari dan Imam Muslim di dalam nomor yang telah kita sebutkan tadi dalam Sahih Bukhari pada nomor 1360 dan di dalam Sahih Muslim pada nomor 26 atau 24 dari Sa'id bin Musayyab an Abi dari seorang tabi'in yang bernama Sa'id ibnu Musayyab dari bapaknya bapaknya seorang sahabat yang bernama Musayyab qala atau Khadram bahwa bapaknya Sa'id bin Musaib menceritakan لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم قل كلمة قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاده فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى وأنزل الله تعالى في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء Dari Sa'id ibn Musayyib dari bapaknya menceritakan bahwa tatkala kematian sudah menghampiri Abu Talib seorang paman yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah mengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kecilnya. Dia mengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam di um, dari umur di bawah 10 tahun hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul. Dia mengasuh Nabi, dia menjaga Nabi, dia membela Nabi dan melalui dan sebabnya lah orang-orang yang kejam di Mekah tidak berani mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sayangnya dia masih mempertahankan agama nenek moyangnya. Dia masih mempertahankan agama jahiliyah yang dia anggap inilah warisan dari nenek moyang yang kalau saya tinggalkan berarti saya telah mencela, telah menganggap agama yang ditinggalkan oleh nenek moyang ini merupakan agama yang sesat dan menyesatkan. Maka ketika menjelang kematiannya, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatanginya. Wa indahu Abdullah ibnu Abi Umayyah wa Abu Jahal. Dan di sisi Abu Talib sudah ada dua orang tokoh Quraisy. Yang pertama bernama Abdullah ibnu Abi Umayyah yang akhirnya nantinya Abdullah ibnu Umayyah ini masuk Islam setelah wafatnya Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah Abu Jahal, seorang musyrik yang sangat kejam, yang sangat keras, yang sangat bengis terhadap Nabi dan para sahabatnya. Dialah yang membunuh wanita sahabiah, wanita muslimah, sahabiah Nabi sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sumayyah. Tatkala wanita tersebut, sahabiah Nabi sallallahu Alaihi Wasallam tersebut diikat di pohon kurma, disiksa oleh kufar Quraisy di saat itu, maka didatangi oleh Abu Jahal membawa pelepah kurma, kemudian mohon maaf dia tusuk di bagian kemaluan sahabiah tersebut sehingga wafat mati syahid yang bernama Sumayyah ibu kandungnya Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu sehingga Sumayyah menjadi wanita yang pertama kali meninggal atau mati syahid di fase Mekah dan Abu Jahal ini pula yang menyatakan wal wallati wal uzza la raaitu Muhammadan yusalli la ata'anna ala raqabatihi demi patung Lata wal Uzza sumpahnya Abu Jahal kalau sempat aku melihat si Muhammad itu melakukan salat maka akan aku injak leher dia subhanallah lihat bagaimana kejamnya Abu Jahal Abu Jahal tidak ada senjata lagi yang mereka miliki ya senjata ilmiah mereka dikalahkan dengan Al-Qur'anul Karim yang dibacakan oleh Nabi senjata mereka satu-satunya dan itu merupakan senjata paling ampuh orang yang sudah kalah dari dialog ilmiah adalah kekerasan dan ancaman intimidasi. Maka dia mengintimidasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia kira Rasulullah takut. Padahal ibadah salat ada sebuah ibadah dianggap baik oleh kufar Quraisy di masa itu. Karena ibadah salat salah satu ibadah yang telah Allah syariatkan kepada nabi-nabi yang sebelum sebelumnya, walaupun tata cara yang berbeda. Maka ketika disampaikan kepada Abu Jahal bahwa Rasulullah sedang salat di samping Ka'bah, dia pun langsung menyambangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia sudah mulai dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba dia jatuh tersungkur di atas dua tangannya. Kemudian Abu Jahal menyatakan kepada orang di sekitarnya, aku melihat seakan-akan antara aku dengan Muhammad itu ada parit yang diisi oleh api yang menyala-nyala dan ada makhluk-makhluk yang bersayap. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan laudana lakhtafatul malaikatu afwan afwan. Kalau Abu Jahal ini sempat mendekat dariku, maka dia akan dihancur lemburkan oleh malaikat. Dia akan disambar oleh malaikat yang menjaga aku sedang beribadah di Ka'bah. Ini kebengisan dan Abu Jahal. Abu Jahal. Sama seperti Abu Jahal sebelum Islam adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Tatkala saudari kandungnya dari istri daripada Khabbab bin al-Arad mengikuti ajaran Nabi, Umar tahu langsung ditempeling oleh Umar keluar darah dari mukanya. Kemudian Umar mengeluarkan pedangnya dan mencari Nabi saw Alaihi Wasallam yang dianggap sesat oleh Umar di masa itu. Sehingga di antara Nabi saw, di antara doa yang Nabi saw Alaihi Wasallam panjatkan di awal Islam Nabi berdoa, Allahumma a'izzal islami bi ahabbir rajulaini ilaik. Bi ahabbir rajulaini ilaik. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan engkau memasukkan dari dua hambamu yang paling engkau cintai. Umar dan Abu Jahal. Mana yang paling engkau cintai dari dua orang ini? Maka masukkanlah mereka ke dalam Islam agar Islam ini memiliki kewibawaan agar kaum muslimin itu disegani oleh musuh-musuh. Karena Umar dan Abu Jahal ini dikenal ya, preman kelas kakap. Ya, bukan preman kampung. Ya, tapi preman kelas kakap. Ya. Seorang pemberani kuat, keras, dan kalau sudah mundur, sudah maju tidak mengenal kata mundur. Ini Umar dan Abu Jahal. Abu Jahal. Kedua-duanya bengis. Kedua-duanya termasuk orang yang menyiksa kaum muslimin di awal Islam. Sehingga Nabi berdoa, Ya Allah muliakanlah Islam ini dengan engkau masukkan salah satu dari dua hambamu yang paling engkau cintai ke dalam Islam ini. Abu Jahal dan Umar. Namun Allah berkehendak hanyalah Umar yang Allah berikan hidayah, hidayah dengan hikmah dan keadilan yang Allah Jalla wa'ala. Inilah Abu Jahal. Kesimpulannya bahwa Abdullah ibnu Abi Umayyah dan Abu Jahal ini adalah dua tokoh kufar Quraisy dan teman dekatnya Abu Ta Abu Talib. Karena Abu Talib pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga merupakan tokoh kufar Quraisy. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk menemui Abu Talib paman yang sudah berada di ranjang kematian, Nabi sudah mendapati di situ ada Abu Jahal dan Abdullah ibnu Abi Umayyah Abu Jahal. Musuhnya siapa? Musuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana ketika Ali bin Abi Thalib ingin poligami dengan putrinya Abu Jahal yang masuk Islam. Nabi melarang Ali untuk poliga, poligami. Rasulullah menyatakan bahwa Allah itu tidak rela. Ya. Tidak rela ya. akan bertemunya putri Nabi dengan putri musuh Allah. Abu Jahal. Abu Jahal. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemui paman yang sudah berada di ranjang kematian, tiba-tiba Abu Jahal sudah ada di situ. Abdullah bin Abi Umayyah juga telah ada di situ. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan yang kuat di dalam hatinya, dengan jiwa besarnya, Nabi menyatakan, Ya Am, wahai sang paman, kun ucapkanlah La ilaha illallah Kalimat la ilaha illallah Tiada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Kalimatan uhajulaka biha indallah Sebuah kalimat yang nantinya di hari kiamat aku akan bisa membelamu di sisi Allah Ketika Abu Jahal dan Abu Abdullah ibn Umayyah mendengar seruan Nabi kepada Abu Talib tokohnya kufar Quraisy mereka tahu konsekuensi mengucapkan la ilaha illallah. Konsekuensi daripada mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus meniadakan seluruh peribadatan yang disembah selain Allah. Allah, seluruh sesembahan yang disembah selain Allah dan harus memurnikan peribadatan itu hanya untuk Allah sehingga tidak boleh lagi bernazar kepada selain Allah tidak boleh lagi menyembelih untuk selain Allah dan tidak boleh lagi menjadikan makhluk-makhluk ini sebagai perantara antara mereka dengan Allah di dalam beribadah. Dan mereka tahu kalau Abu Talib sempat masuk Islam, maka ini akan menggegerkan masyarakat Mekah. Akan memberi pengaruh besar kepada masyarakat Mekah karena Abu Talib penjaga Ka'bah yang mengurus Masjidil Haram dari keluarga yang dimuliakan nenek moyangnya adalah orang-orang yang ditokohkan. Ya. Nyo ya, kendai orang Aceh pun ulai balang. Eh? Nyo ya, ulai balang. Keturunan ulai balang. Ini Abu Ta Talib. Ketika Abu Jahal dan Abdullah ibnu Abi Umayyah mendengar seruan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang demikian semangatnya, mereka menyanggahnya. Mereka menyatakan, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Wahai Abu Talib, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyangmu Abdul Muttalib? Yang selama ini kita menyembelih untuk selain Allah. Selama ini kita mendatangi tempat-tempat keramat, kita jadikan sebagai tempat-tempat untuk beribadah kepada Allah. Yang kita jadikan sebagai perantara antara kita dengan Allah. Yang mana Allah hikayatkan di dalam ayat yang ketiga di dalam surat Az-Zumar. Ma na'budum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Orang-orang kufar Quraisy Mekah selalu beralasan bahwa kami tidak beribadah, tidak menyembah wali-wali Allah ini. Kami hanya ingin menjadikan mereka sebagai perantara antara kami dengan Allah. Inilah kesyirikan. Syirikan. Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah ini tahu, faham, mengerti konsekuensi daripada la ilaha illallah. Harus meninggalkan seluruh peribadatan untuk selain Allah. Harus memurnikan ibadah hanya kepada Allah yang berbeda 180 derajat dari agama nenek moyang mereka selama ini. Maka mereka menyatakan kepada Abu Talib, acar gabuan milat yang Abdul Muttalib, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyang kamu Sudah sekian lama kita jalankan. Sudah sekian ratus tahun, ratusan tahun. Sekarang engkau ingin meninggalkannya? Berarti agama yang selama kita pegang, selama ini kita lakukan adalah agama yang sesat? Maka Abu Talib kembali menoleh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelah kanannya, faada alaihi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pun kembali menyatakan, ya Am, qul kalimatan uhajulaka biha inda Allah. Wahai sang paman, ucapkan la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kalimatan uhajulaka biha allah. Dengan kalimat itu nantinya aku akan mampu membela engkau di sisi Allah. Abu Talib kembali menoleh ke arah kiri. Dibantahkah lagi oleh Abu Jahal dan Abdullah ibnu Abi Umayyah dengan ucapan mereka atarghabu an millati Abdul Muttalib apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyang agama Abdul Muttalib Abu Talib kembali menoleh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi-lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ya qul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah. Wahai sang paman ucapkan la ilaha illallah sebuah kalimat yang nantinya aku akan bisa membela engkau di sisi Allah. Abu Talib kembali melihat dua sahabatnya ini. Tokoh kufar Quraisy. Mereka pun menyanggahnya dengan sanggahan yang sama. Apakah engkau wahai Abu Talib akan meninggalkan agama nenek moyang? Maka kata sahabat Al-Musayyab ini Al-Mukhadram ia menyatakan fakana akhiru maqala huwa ala millati Abdul Muttalib sehingga akhir hayatnya Abu Talib dia meninggal masih berada di atas agama nenek moyangnya Abdul Muttalib agama jahiliyah yang penuh dengan kesyirikan dan kebidahan Wa aba an yaqula la ilaha illallah dia enggan mengucapkan la ilaha illallah tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dia enggan mentauhidkan Allah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun bersabda karena kesedihannya dan kecintaannya kepada pamannya dan waktu itu belum ada larangan hal ini Nabi pun menyatakan wallahi la astaghfiranna lahum laka ma lam unha demi Allah aku akan meminta ampunan kepada Allah untukmu selama aku belum dilarang. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan demikian, maka Allah pun menurunkan firman-Nya, maka nalin Nabi waladina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Sesungguhnya tidak boleh bagi seorang nabi dan orang-orang mukmin meminta ampunan kepada orang-orang musyrik, kepada orang-orang kafir walaupun mereka itu dari karib kerabat min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim setelah jelas bahwa mereka adalah penghuni api neraka jahim dengan matinya seorang kafir di atas kekufuran ini merupakan kepastian bahwa tempatnya adalah neraka Allah berfirman di dalam surat Al-Bayyinah, "Innal ladzina kafaru min ahli al-kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidin fiha ulaika hum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang-orang kafir dari Yahudi, Nasrani dan orang-orang musyrik tempat mereka adalah neraka jahanam mereka kekal di dalamnya dan mereka sejelek-jelek ciptaan Allah yang ada di bawah kolong langit ini. Maka setelah ayat ini turun, maka Nabi pun tidak meminta ampunan kepada Abu Talib dan tidak mensalati Abu Talib tetapi beliau perintahkan Ali radhiyallahu an untuk menguburkan Abu Talib Abu Talib surat At-Taubah ayat 113 dan kata rawi di dalam hadis ini wa anzalallahu taala fi Abi Talib dan Allah turunkan firman-Nya tentang Abu Talib ini tatkala Nabi sedih pamannya yang selama ini menyokong dakwah Nabi membela dakwah Nabi mengasuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mati di atas kekufuran. Rasulullah sedih, ya, lumrah manusiawi. Ya. Satu hal yang lumrah. Maka Allah pun menurunkan firman-Nya, "Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau itu tidak akan bisa menentukan hidayah Allah kepada siapa yang engkau kehendaki tetapi Allah lah semata-mata yang memberikan hidayahnya kepada siapa yang dia kehendaki. Al-Qasas ayat 56. Dari kisah di atas, kita dapat mengambil beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, bahwa dakwah yang paling diutamakan dan yang paling pertama kita utarakan kepada non-muslim dan kepada orang-orang yang belum memahami tauhid adalah perkara tauhid tauhid. Karena tauhid inilah yang menjadi kunci amalan. Dengan tauhid inilah membuat seorang hamba itu berprinsip kokoh di atas agama Allah akan meluluhkan hatinya untuk menerima agama Allah. Mudah untuk menerima perintah-perintah Allah dan siap menjauhi larangan-larangan Allah Jalla wa'ala. karena Allah akan mengokohkan mereka di dunia dan akhirat. Allah berfirman di dalam surat Ibrahim yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Sesungguhnya Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan tauhid itu di dunia dan akhirat. Dan jenjang akhirat yang pertama kali adalah kuburan. Dengan tauhidlah mereka akan kokoh di dunia ini. Oleh karena itu, bagaimanapun seorang itu memiliki ibadah yang luar biasa, Sholatnya, sodakahnya, hajinya, umrohnya tetapi tatkala tauhid belum benar. Kita melihat dia begitu mudah ditarik oleh angin. Terbawa kepada amat kemana angin itu menghembus. Begitu mudah dia begitu mudah pasang surut imannya seperti pasang surutnya ombak yang ada di lautan. Demikianlah kondisi orang yang tidak kokoh tauhidnya. Oleh karena itu Nabi saw Alaihi Wasallam 13 tahun di Mekah beliau mengokohkan tauhid. Nabi belum mengharamkan perzinaan. Nabi belum mengharamkan perjudian. Nabi belum mengharamkan khamar yang itu merupakan minuman mereka sehari-hari. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kalaulah di awal dakwah Nabi sudah menyatakan ini tidak boleh, ini tidak boleh, mari melakukan ini, mari melakukan itu, niscaya nggak ada yang mau mengikuti Nabi. Tetapi tatkala tauhid yang pertama kali yang Nabi tanamkan di jiwa-jiwa kami, maka begitu turun syariat Allah begitu mudah diterapkan. Ya. Sebagian para sahabat sedang pesta minuman keras, tiba-tiba dibacakan kepada mereka bahwa ayat bahwa Allah telah mengharamkan khamar dengan surat dengan Allah turunkan ayat dalam surat Al-Maidah sebagian para sahabat botol minuman keras sudah berada di tangannya langsung mereka buang dan langsung mereka bakar ya tempat-tempat produksi memproduksi khamr. Begitu cepat mereka menjawab panggilan Allah karena tauhid yang sudah kokoh di dalam dadanya. Oleh karena itu merupakan intisari dakwah para rasul dan seluruh para nabi adalah tauhid. Mengesahkan Allah di dalam perkara rububiyah dan al-uluhiyah. Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan kami telah mengutus pada setiap umat seorang Rasul, seluruh mereka menyatakan di awal dakwah mereka mengajak agar kalian beribadah hanya kepada Allah dan tinggalkanlah segala bentuk peribadatan atau sesembahan yang diibadahi selain Allah Jalla wa'ala. Dikarenakan tatkala tauhid belum benar, sehingga dia masih kotor dengan ritual-ritual kesyirikan, maka ibadah-ibadah salat, haji, umroh yang begitu banyak dan yang begitu besar dia lakukan itu semua akan menjadi debu yang berterbangan. Tidak ada nilai di sisi Allah Jalla wa ala. Allah berfirman di dalam surat Al-Furqan wa qadimna ila ma amilu faj'alnahu haba'an mansura. Kami akan datangkan seluruh ibadah-ibadah mereka lantas kami jadikan debu yang berterbangan. Di dalam surat Az-Zumar Allah berfirman, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Telah kami wahyukan kepada seluruh para nabi sebelum engkau dan kepada engkau. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau melakukan kesyirikan, maka akan terhapus seluruh ibadah yang engkau lakukan. Di dalam surat At-Taubah Allah berfirman, "Walau asyraku la habitu an ma kanu ya'malun." Kalaulah mereka setelah Allah sebutkan 13 para rasul melakukan sekali saja kesyirikan, syirik besar, maka akan lenyap seluruh ibadah yang mereka lakukan seumur hidup mereka. Subhanallah. Di dalam surat Al-Maidah Allah berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang melakukan dosa syirik maka Allah haramkan baginya surga dan tempatnya api neraka dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Oleh karena itu merupakan inti sari dakwah para nabi adalah tauhid. Di awal dakwah Nabi 13 tahun belum memerintahkan ibadah-ibadah yang lainnya sebelum Nabi mengokohkan Taif. Bahkan di akhir ayat hayat Nabi, Nabi sempat bersabda laknatullahi 'alal yahudi ittakhadhu qubur abiyai masajid. Nabi berada di dalam ranjang kematian. Laknat Allah kepada Yahudi dan Nasrani yang kebiasaan mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi sebagai tempat-tempat mereka beribadah. Oleh karena itu merupakan was satu syaitan. Merupakan makar syaitan itu dia selalu membuat jamaah pengajian itu ngantuk kalau pembahasannya tauhid. Tapi kalau cerita masalah akhlak ada sedikit heboh, ya, sedikit ketawa ketiwi semangat. Tetapi begitu dibahas usul salata, begitu dibahas kitab tauhid ngantuk, sunyi, benar-benar sakinah itu turun di majelis itu. Ya. Betul-betul sakinah itu turun, kuatnya tinggal lima watt lagi. Karena sedetik saja hati ini berpisah dari tauhid, kita akan keluar dari agama Allah. Sedetik saja sempat terbetik di hati kita ini keluar dari garis tauhid dan ketika itu kita mati, maka tempatnya adalah neraka. Oleh karena itu para ulama itu tidak pernah bosan mengingatkan permasalahan syirik ini. Mengingatkan begitu pentingnya tauhid. Disebutkan sebuah cerita tentang seorang ulama yang yang selalu mengajar ilmu tauhid. Tidak bosan-bosannya mengajarkan kitab-kitab tauhid. Suatu hari muridnya menyatakan, "Kami sudah bosan dengan perkara tauhid. Kami menginginkan hal yang baru. Kami ingin lebih maksimal dimaksimalkan dengan pelajaran fikih." Maka Syekh ini senyum, kemudian menyampaikan sebuah cerita bahwa pernah terjadi di sebuah tempat seorang yang baru saja membangunkan rumah baru. Sebelum dia menempati rumah barunya tersebut, dia menyembelih dengan, dengan keyakinan agar rumah ini dijaga, agar rumah ini tidak diganggu oleh penghuni setempat, yaitu syaitan dan jin. Kemudian Syekh ini tidaklah melihat dari mereka reaksi-reaksi yang pengingkaran yang begitu besar. Setelah itu Syekh mendatang Syekh tersebut mendatangkan cerita berikutnya bahwa pernah terjadi di sebuah tempat seorang anak menzinai ibu kandungnya sendiri. Semua mereka bereaksi. Semua mereka mengingkari, menyatakan subhanallah, begitu bejatnya anak ini, begitu kotornya perbuatan maksiat dia. Maka Syekh ini menyatakan, sungguh kalian ini semuanya masih lemah tauhidnya. Kalian ini semuanya masih lemah tauhidnya. Ketika saya menyebutkan ada orang yang menyembelih untuk jin agar rumahnya dijaga, kalian tidak bereaksi, tidak mengingkari seperti ini. Mana lebih besar dosa menyembelih untuk selain Allah dengan dosa menzinai ibu kandung sendiri. Yang ini syirik dan ini maksiat. Sedangkan Allah berfirman, Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak akan pernah mengampuni dosa kesyirikan. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan kepada siapa yang dia kehendaki. Ya, Ketika pembahasan tauhid dibahas memang selalu membuat ngantuk dan mudah bosan dan itu makarnya syaitan karena itu merupakan intisari dakwah para rasul pelajaran yang kedua yang dapat kita petik dari kisah di atas disyariatkan dianjurkan untuk menjenguk non muslim yang sedang sakit dalam rangka mendakwahinya agar dia masuk ke dalam is Islam sebagaimana Rasulullah SAW menjenguk Abu Talib dan mendakwahinya Kemudian pelajaran yang ketiga yang disebut oleh para ulama yang mensyarah hadis ini bahwa seorang hamba bagaimanapun bejat bejatnya dia sebelumnya namun di akhir hayatnya dia bertobat kepada Allah dia melakukan amal-amal saleh maka yang dihitungkan oleh yang, diper, yang diperhitungkan oleh Allah Jalla wa yang dianggap oleh Allah Jalla ala adalah kondisi akhir dia ketika berpisah dari dunia ini. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu adalah dengan penutupnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'id. Kalaulah seorang di awal hidupnya selalu beribadah soleh luar biasa rupanya di akhir hayatnya dia mati di atas kekufuran di atas kesyirikan di atas kemaksiatan maka itulah yang dihitung oleh Allah Allah Jalla wa'ala oleh karena itu para sahabat Nabi itu sangat mengkhawatirkan diri-diri mereka itu mati dalam keadaan su'ul khatimah mereka sangat mengkhawatirkan diri-diri mereka itu mati di atas su'ul khatimah sehingga mereka sangat takut kalau ada bisikan-bisikan buruk di hati mereka sehingga bisikan-bisikan buruk tersebut yang menyambangi hati mereka menjadi sebuah keinginan dan rencana sebelum dia melakukannya dan dia sudah merencanakan tiba-tiba malaikat maut datang mencabut rohnya dia sudah mendapatkan dosanya karena sudah merencanakan bukan hanya sekedar bisikan yang ada di hati oleh karena itu mereka sangat takut dari bisikan-bisikan syaitan yang menyambangi hati mereka yang akan menumpuk menjadi keinginan yang akhirnya menjadi sebuah rencana. Mereka sangat takut dari yang namanya su'ul khatimah. Dan husnul khatimah itu akan diperoleh hanya oleh mereka orang-orang yang benar-benar bertauhid kepada Allah. Adalah orang-orang yang benar-benar merealisasikan la ilaha illallah karena Allah berfirman di dalam surat Ibrahim, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah." Sesungguhnya Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan tauhid mereka di dunia ini dan di, di akhirat kelak. Dan di antara sebab husnul khatimah adalah seorang itu selalu menjaga amalan-amalan saleh yang dia lakukan sehingga dapat mengantarkan dia kepada kebaikan-kebaikan yang lainnya. Pelajaran yang ketiga yang dapat kita petik dari kejadian ini bahwa seorang non-muslim apabila dia mengucapkan la ilaha illallah maka kita hukumi dia seorang muslim secara zahir selama dia belum melakukan pembatal-pembatal keislaman setelah mengucapkan la ilaha illallah tersebut. Tetapi kalau setelah dia mengucapkan la ilaha illallah, melakukan sebuah perbuatan atau mengucapkan sebuah ucapan yang itu merupakan pembatal keislaman yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita hukumi dia telah murtad dan keluar dari Islam Islamnya. Kemudian pelajaran yang berikutnya yang dapat kita petik dari kisah di atas, bahayanya teman yang jelek. Bahayanya menjadikan orang-orang yang buruk, orang-orang yang jelek agamanya, jelek imannya sebagai sahabat dan sebagai teman duduk. Di dalam bahasa Arab itu dikatakan as-sahib sahib. Teman itu menarik. Ya, sahabat itu mana? dapat menarik. As-sahib sahib. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu Nabi bersabda, "Inna mathala jalisi salih wa jalisi suk, kahamilil misk wa nafikhil kir." Sesungguhnya perumpamaan teman yang saleh dengan teman yang buruk itu seperti penjual minyak wangi dengan tukang las, pembakar besi. Fahamilul misk imma an yahdhi anma an yuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibah. Kalau engkau bermain dengan penjual minyak wangi, bisa jadi dia akan menghadiahkan kepadamu sebotol minyak wangi. Kalau tidak, maka engkau bisa membeli sebotol minyak wangi yang harum. Dan minimalnya engkau bisa mencium aroma yang enak darinya. Kalau juga tidak, ya berarti penjual minyak wangi pelit. Masa untuk dirinya sendiri dia nggak pakai minyak wangi? Ya, sehingga penjual minyak wangi, badannya bau. Ya, ini jarang ya didapati seperti itu. Maka Nabi mengumpamakan bahwa berteman dengan orang yang soleh seperti kita bermain dengan penjual minyak wangi. Bisa jadi kita dihadiahkan sebotol minyak wangi. Kalau tidak kita bisa membeli dan minimal kita bisa mencium wangian-wangian yang eh, enak. Demikianlah dengan orang saleh. Walaupun di hari pertama mungkin kita tidak bisa langsung melakukan ibadah-ibadah yang dia lakukan, tetapi paling tidak hati kita ini sudah tenteram dengan ibadah-ibadah tersebut, mencintai ibadah-ibadah tersebut dan sudah menghentikan rencana-rencana jelek yang ada di hati kita selama ini. Dan paling minimnya kita sudah dijauhkan dari kemaksiatan-kemaksiatan yang biasanya kita lakukan tatkala kita sendirian atau dengan orang-orang yang sama dengan kita. Sedangkan bermain dengan orang yang buruk, yang tidak soleh, kata Nabi, karena kir seperti engkau berada di samping tukang las. Pembakar besi, imma an thiyabak, dia akan membakar bajumu sengaja maupun tidak sengat Sengaja. Demikian pula kalau kita bermain dengan pelaku-pelaku maksiat. Terkadang mereka menyeretkan kita ke dalam api neraka Allah, baik dengan sengaja maupun dengan alasan kasih sayang. Sebagian teman karena kasih sayang sama temannya. Sebagai bentuk kasih sayang, sebagai bentuk kesetiaan. Dia berikan barang-barang yang Allah haramkan. Dia tunjukkan jalan-jalan menuju neraka Allah sebagai bentuk kesetiaan. Sebagai bentuk persahabatan yang bagus. Maka kata Nabi, dia akan membakar bajumu. Dia akan membuat engkau melakukan maksiat seperti yang dia lakukan tersebut. Dan minimalnya kata Nabi, engkau akan mencium bau yang tidak enak. Walaupun engkau tidak langsung melakukan maksiat yang seperti dia lakukan seperti perzinaan, perjudian dan minuman khamar, paling tidak engkau sudah tidak lagi mengingkari, tidak lagi merasa jijik dari maksiat tersebut. Sehingga maksiat tersebut dilakukan di depanmu, engkau menganggap biasa. Ketika engkau tidak mengingkari kemungkaran tersebut, dosanya sama yang akan dia tanggung. Lebih dari itu, iman semakin kurang, semakin kurang, semakin kurang, semakin cinta kepada kemaksiat, semakin cinta kepada maksiat, dan semakin benci dari yang namanya ketaatan. Oleh karena itu, tidak dapat kita pungkiri. Orang-orang yang sukanya bermain dengan orang-orang yang suka bermaksiat, dia tidak mau paling tidak betah kalau bermain dengan orang-orang yang agamis, walaupun tidak dinasihati. Apalagi kalau dinasihati, paling nggak betah. Lebih dari itu, dia malu bermain dengan orang-orang yang agak Lihat bagaimana kejadian Abu Talib ini. Mati di atas kekufuran. Padahal yang mendakwahnya nabinya. Yang diyakini oleh Abu Talib sendiri dakwah yang benar. Tetapi karena dua sahabat yang buruk membuat dia tetap bersisi kukuh di atas agama nenek moyangnya. Maka mudah-mudahan apa yang telah kita dengar dari penjelasan di atas dapat menambahkan ilmu kita, amal kita, dan dapat memotivasi kita di dalam menjalankan agama Allah Jalla wa'ala dan semoga Allah memberikan adab dan akhlak yang mulia kepada kita tatkala majelis ilmu sedang disampaikan wallahu taala alam yusab lebih dan kurangnya saya mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh